kalau terang sedikit tentang ulumut tafsir ya tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau makiyah itu turun sebelum nopo hijrah nah Madinah niku turun setelah nopo hijrah meskipun secara geografis turun di Mekah misalnya surat Fatah surat Fatah itu turun di Mekah tapi setelah Nabi posisi nopo hijrah maka surat Fatah tetap berkategori nopo Madaniyah padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. E, Kaidah Makiyah juga sama bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu maka berstatus Makiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran ya. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah niku karangan kaul jadi Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kulo jeeling wal kufar sinfani orang kafir itu ada dua ketika nabi menjadi nabi diutus jadi nabi itu orang kafir itu ada dua jenis satu jenis yang tidak ahli kitab ini ku kafir Mekah jadi tidak Nasrani juga tidak nopo Yahudi nah, bahasa yang kayak saya itu non semitik nopo bahasa yang kayak enggak non semitik tidak punya kitab samawi ini penting ya. Kedua kafir-kafir semitik. Gini ku kafir-kafir yang punya nopo kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah bahasa negara yo ya nggak ada bangsa Indonesia, nggak ada bahasa kafir no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi, jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no, warga negara Indonesia. Kulo nu sering ditakoki tiyang sering kulo disewani tiyang tanya, bela legus ini ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jawaban kulo enak ya, ora melok ngomong kon bela aku ya wis pokoke biasa iya. wae cara kulo. Dengerin ya. nak sampean kepengin maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsalila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik, musyrik Mekah. Ini kampungan sekali, kampungan sekali ya ortodok, kampungan desa naif. Jadi di anak wedok di ini mereka marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawi. Terus waktu disembah-sembah dewi. Engko nak bosen digenti waktu sing luwih apik pokoknya aneh sikape ku aneh tapi cerdas yo ya no cerdas cerdas iku iso nyebut lafat Allah tapi ra paham dadi yo ya aneh wong kafir yo ya pancen wong wong salah yo wong aneh dan ini yang dimaksud kuliah yuhal kafirun la abudu mata abudun rungokno tenan iki ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi men menfisikan Tuhan ya apa menfisikan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya lata uzia gawe watu terus disembah. Ada fisiknya no? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, "Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas apa dari batu?" Ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanji Nabi dikan kandawa Allah kuliah ya ayuhal kafirun la abudu mata budun saya tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu bebatuan tadi. Andekan orang kafir ini kok kafir Yahudi tentu nggak ada ayat la abudu mata budun karena orang Yahudi itu penyembah Allah yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rodok jelimet ben rodok pinter. Jadi aku ya menarik coro cara tapi kena sing sekolah sudah jadi dokter. Lah maksudnya nyer rodok jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga kuliah ya yuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawo la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan An, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi ya rotok jelimet, tapi tak latih pinter ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham nara paham. Mantas sabab komen fawa napa minhum mangger nih paham syawah ya. Paham, mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar. Berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid karena al atfu yak tadi tahoyur kalau ada ataf berarti orangnya bi beda nah padahal di surat juz amma itu kan ada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab dua wal musyrikin artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan dengan gaya kafirnya ahli kitab ahli kitab gaya kafirnya dengan beda dengan wal musyrikin karena pakai apa ataf kalau ataf itu yak tadi tahoyur meskipun lafadznya sama sekalipun misalnya ada orang bilang jaa zaidun wa zaidun pasti ada zaid yang anaknya amar mungkin ada zaid yang anaknya karmin meskipun namanya sama-sama zaid tapi kalau dikatakan jaa zaidun wa zaidun pasti zaid yang ber yang berbeda paham ya karena ataf yak tadi tahoyur nah dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda punya gaya hidup yang beda yang satu menyembah batu menyembah apa pohon besar menyembah apa disebut era modern disebut non semitik tidak punya kitab samawi ini polemiknya dengan nabi itu ya polemik Tuhan dan ini mereka anti hari kebangkitan beda dengan kafir ahli kitab mereka kan tidak tidak anti ahli kebangkitan cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli sur surga yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama bapak di di surga kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga Makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli nabo kitab. Karena yang maksudnya yang yang bilang gitu orang musyrik Mekah yang ahli kitab kan bilang surga itu milik ki, milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini. Jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tohut Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis Soheh diterangkan jika nggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah. Percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hi, hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji masih takut suul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah mama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena hmm. kalau kita kan enggak sudah Islam, sudah soleh, nggak jalanan ngalor ngidul ora mesti warga. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. <laughs> Ya? oh itu kan repot wis ketua partai pinggir gambare Ka'bah cek ramesti mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak sudah kiai di murid swida ewi somi berkabe cik sul khotimah coro kiai kiai jenis kiai sobo bersiso Jadi loro. Jadi orang Islam itu loro. Kalau mereka enggak mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba asal mati ya bersama bapak di. Nah. Makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga apa? neraka Nabi ngadepi kafir Mekah lu angel mergo ora percaya swarga neraka ora percaya kuburan ora percaya macam-macam lu angel Lan akhirnya keterusan orang kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok rondo sisa-sisa niku asline. Mergo anggere mati iku dianggep wis wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero mari fitnah tapi kalau mau cerita tok jadi sholat mayit itu artinya itu nggak no mayit Cuma ya cuma gayane nganggu sholat sing sitok gayane nganggu tahlil ya, tapi nak kue dituntut tapi nak sholat mayit ono sunai ono tuntunane nabi nak tahlil ono yo ya kue kudu ngalah panjen yo ono tenan sitok ono tuntunan itu tapi nak sing sitok ingkar dungo iku ora penting nganggo sing mati kuwi jelas keliru wong sholat mayit itu wonge ya wis mati ya kudu no napa mayin ya cuman ana sing protes tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah tapi kono ya kudu ngalah nek ngono iku jenenge dongakno mayit Mulane wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nanti ngundang kula malam pitung dino. Jari sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis gini. Mendoakan mayit di hari ketujuh. Do teko kabeh mergo redaksine iku mendoakan. Jadi tak <laughs> nemeni tahlil fitah, tapi nak mendoakan mayit. Ono yang nek sing saya nong ini Seri sholat jenazah berbentuk doa. gue ya terus kaya rafitah mereka mereka dianggap hukum turunan napa? Turunan dari sholat apa? Jenazah. Tapi mereka nak pitung dino, pitung dino, sepatang pulau dino kan kayak tradisi Hindu, do jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlili, kalau kan jurah ya laris tahlili, jadi rasa semangat bela. Kalau mau cerita hukum, ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar, sehingga diberi penghormatan Allah. Kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum halal lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafat umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitab lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal ya searab Padahal ayatnya wa amul ladina utul kitabah Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita misalnya memotong kulkum wandijen sesuai persyaratan dalam apa penyembelian itu halal tapi kalau yang disembelih orang majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambah dua, jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malah teng kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab ono wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina yaitu waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum orang Yahudi bilang surganya milik mereka, orang Nasrani bilang surganya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik milik mereka. Faham ya? Jelas ya, serah jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon ya. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa. Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati apa? walardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amani yuhum itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Niki jelas ya. Sehingga nih dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu suyui atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya suyui apa? Suyui karena kak komunis rata-rata berfaham apa sosi sosialis. Makanya disebut suyui, suyui sama rata sama rasa dari kata suyuk suyuk itu sepodohai kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu no Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak tidak sisahkan sebagai apa sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan atau rapi maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan, di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ate, apa ateis kalau orang Yahudi Nasrani itu di, di, dibenarkannya itu masalah jumlah masalah apa jumlah makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tiga tidak ahli tauhid kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali disebut al muatilah orang yang mengosongkan fungsi Tuhan makanya nanti cara khitab itu beda-beda Nah beda-beda ini disebut lakot kafarol ladina kolu inna wa salisuna Salah salasa. Lakot kafarol ladina kolu inna wa wal masihubnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitobnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar kafir anut takdiri pangeran. Caranya beda-beda. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif. Luwih naif luwih lucu. Jadi ono sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ono luwak iku nguyah ning ndase. Nangis ben. Ya ailahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeranku tirmo diuyahi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat." Pangeranku iku kacau, Mat. Tirmo diuyahi luwak. Dadi carane Islam iku yo naif-naif, maksudnya iku ya mergo saking mau sing. Jadi ono sing sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. <laughs> Mergo nggih pangeran iku roti bareng lesu akhirnya dipangan. Ono meneh dua pangeran, dua pangeran disembah, dipuji-puji neng kamar. Anak itu masuk Islam. Barang anak es masuk Islam, pangerane mau dibuat neng comberan. Cara gini neng sampah neng tong sampah. Bu dan dhisik iku ana sampah sing uh, eh, mahdaful khat. Wong khat nak buat barang nang kono. Barang dibuat bapak yang ngamuk di pangeranku kalau buat neng tong sampah. ini neng dur Barang gak iso tangi dewi Pangeran kok ora tangi dhewe <laughs> ini Pangeran kok neng sampah ya kok tenang ae terus anaknya ditakoki kowe pangeranmu sapa jari jari Muhammad Allah yang punya aras yang di langit sana ya sekandakno Muhammad aku nganggo pengirani kue gitu karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan beda pertandingan dengan orang Nasrani tentang klaim tentang apa Tuhan ini milik siapa nah cara wong liberal kan milik bersama akhirnya rano Kristen gak ono kafir Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya meng, e, mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah, itu angger jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi wah Musa nabi paling keren. Kau non nabi koyok Musa sing jare wong Islam nabi paling keren Muhammad kau non nabi koyok Muhammad. Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijake nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kena apa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih Abdul timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La ni ala Musa. Iku ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku lu Abdul tiba Musa ya serapopo rapopo muji Musa wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifannya Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumau luhur langsung bilang bener kue Musa iku anak buahku iku ora tau. <laughs> ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad tuh rileks saja ketika di Madinah eh, orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari ya ke-10 Asyura Suro itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahakku bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Medina ini sudah perdebatan klaim, perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham <laughs> blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda Nah, kuliah ya al kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang eh, istilah-istilah ahli kitab. Beliau nah, itu para taf, ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan. Tes-tesan ya itu sudah lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngerungokno tenan, ben kita dadi pinter. Wis moke sampean anut aku sudah dadi dokter ahli tafsir. Ya keliru-keliru lah jawabannya sepokoknya Akhirnya begini misalnya, ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jadi orang Yahudi sraono jenenge manusia kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh gak nabi. Tapi dia ini keterucut, nggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kita baladi jaabihi Musa. Jadi kan Nabi aku rana nabi rapopo apa-apa, ora pangeran langsung gak apa-apa, tapi Musa ya rana nabi pisan ora ana wong ting domongi pangeran. Nah aku rana nabi ya Musa rana nabi pisan. Gak situ gak situ mat ngono gak sido. Padha Nabi lah. <laughs> Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min Kul man anzala kita jaabihi Musa nura wa hudal dinasi taj'alunahu satu satubduna wa tukhfuna kasira Oka ono wong diomongi Allah langsung. Gak jane wong Yahudi ngomong ngono tujuannya menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja gak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak ini nabi berarti didawi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tua iku ndi? Jare kanjeng Nabi yo yo agama aku. Agamaku itu Islam. Gitu. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanji Nabi ku benar dalam membahasakan awas ya. Nak keliru awas itu dosa. Gitu. Eh, agama paling tua itu Islam dari Nabi. Mana Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi, Muhammad bahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah hanifan. Wabe Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran mat, anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah, itu nyak kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim itu wah Ibrahim. Jadi bodoh karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira bodoh karo ngono. Jadi bodoh karo misalnya Kiai kerapak sing saiki iku Mbah Munawiru pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yofur gitu. Karena ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nursam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh akhirnya pangeran gojlok gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ke ilmiah ha antum ha ula hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysa bi ilm kalian-kalian ini pengagum ilmu pengagum argumentasi ilmiah coba lah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja karena kamu itu pengagum ilmiah pengagum argumentatif hujah Terus Allah mulai ngendikan lima tuh haju nafi Ibrahim atau wama unzilati Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala takilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? um Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo meningono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbak Zubair itu pengagum Gus Zufur, Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib kan aneh. Paham ya? Akhirnya wong Islam terang no, ilmu nasab penting. Terus kaji Nabi terang no, kue roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenis Yahuda lah ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jari wong Nas Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi pada karo muni Soekarno pengikut Puan Marani. Aneh to ora? Wah, itu terus Yahudi wisen, wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah, sak debat iki ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Simbangun iki sopo? Yuk, iya, simbangun yo ya rakyat tunggu duit rakyat. Tapi nak cara klaim kan jadi kampanye. <laughs> nah cara tahu ke simbangun sopo? Pangeran sing didonya pangeran. <laughs> Di mana-mana yang namanya klaim itu seruwet, angger klaim itu wis Nah, Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. aduh keren-kerenan Nabi. aduh klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, kan gak fair. Nabi tetap anit tapi milata Ibrahim Hanifa Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Amya al Mursalin, tapi dalam struktural kan ditekdir akhirul am Iya, secara generasi akhir. itu generasi akhir itu posisinya tabek apa? Tabek pengikut. Makanya wa masalli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim. Ya, aku oh, ya ala Sayyidina Ibrahim lah Tak baleni ping pindho ngene kok repot. nang Sayyidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatike sing sitok pidato rontok engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala iku sifate Allah. Maknane ya maha luhur ngono wae. Sing sitok pro sunah Rasul. Allah Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh Allah disifati oleh oleh saking kepinginnya persis sunnah ya sing pidato pertama itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya, mana taala ya mau luhur ngono ae ya sana ya sah cuma ya engke panjang-panjang wong kiai ini roto-roto ya ramuni taala yang jelas engke lah yang jelas engke engke tapi rasa menyentak ala sifate sing kedua gak terima iku ono pidato model anyar ra ono sunai rasul dibaleni apa? assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wa barakatuh akhirnya sing hadirin sing alim-alim guyu ya Allah pangeran ya tenang aja nak pangeran santai aja nak pangeran <laughs> mereka cara pangeran aku buat sifati ta'ala ya tetap ta'ala ra buat sifati ya tetap ta'ala ya uni unimu kono ya pangeran tenang aja ngapain kan pangeran Ramadorat disifati ra disifati ya tenang. Tenang ya. wae. jadi Nabi tahu takok pengiran, dat paling sabar jenengan. Tapi ya mat diunak-unakno wong jenengan tenang ayo ya, mergo layak duru gak masalah ganggu aku. Mulane Nabi Musa tahu tau digojlok mbek pengiran. Nabi Musa u nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Mulane wong angger ngritisi wong <laughs> ya akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngeritik saya. Pokoknya anak ini tak lakoni itu bener ini wong-wong kecangkeman yang mengkritik aku. jawab apa iku lucu, jawab apa iku senang Hada seon lam asnak huli nafsi fakai fa asna asna'hu itu sesuatu yang aku ilmu. aku iku wis pangeran. Iku sing kritik akeh. <laughs> Jare ora nyembadani dongane, jari ini itu kok terima kuwe. <laughs> Terus aku sing pangeran kowe disalahno aku tenang kowe terima nabi disalahno kok geger tenang aja. Mulane ana kiai kok sumpah ke makome je ndek-ndekan. Biasa ya Karena wong nyalano kemungkinane loro. kue populer terkenal terus disalahno berarti hasun. Utawa ana kemungkinan kue salah, yuk ya disalahno biasa ya pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salah salahno goblok. Mana wong goblok kok mbok pikir. <laughs> Dadi kemungkinane mbok telu iku tok, ndak ada yang lain. Utawa nyalano profesi, jen digaji untuk nyalano ben iku mate nabi golek rezeki ben ngono. Sekono sing asing biasa wae. Kan saiki nyalahno iku profesi nggih, Bos. Nyalahno iku profesi saya. Kok bela bela wong gak profesi saya. <laughs> bela wong ora hak batil lho. Profesi saya. Kayak dakwah bareng saya ya profesi. Lah bareng dakwah diundang ning Kalimantan kok takok. Ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah ndak bisa, minimal enam Iku dakwah apa profesi? Profesi mergo diitung nak siji rugi gak sumbut sampai tiket e. Nak nem Iku profesi apa dakwah? Profesi. Mulane cara kula mubalig saiki wajib zakat. Ngero uteke wis utek dagang. <laughs> Dadi cara kula iku wajib zakat. Lho kok biasa ngomong ini, ada mubalek yang soleh tanya ke saya, Gus jenengan guyon apa tenan? Ya tenan. Dia ini nggih Gus kula zakat, tangan-tangan jenengan profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa, berapa titik? nak enam yo, ya. oke. Mereka dihitung, nak 6 misalnya 5 jutaan anak bro, puluh, Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Oh no, dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin wajib zakat. Untuk sidik wis menengahe untuk akeh ya dinggo sedekah wancen uteke wis ila wa fillah. Iku gak usah mbok wajib Saya Zakat nek sing uteke pating kerentel ini kudu wajib. <laughs> aja ada zakat itu jelas profesi, know? Profesi. Wes tak jamin. Ya. Gak zakat dosa. Wes jelas profesi. Iku ya iku sing dikritik Nabi yak apa? Soben fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqahahu. Serasa dijerok-jerokno. Sementing do tobat Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik-polemik di ayat apa? Madania, Kalau di Madania wis jumlet kayak waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya, tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya ja idza mitna wa kunna turabau wa man masa kita sudah jadi debu, jadi gini bangkit lagi. Gak mungkin Muhammad. Nah, ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang emang mana? Nggak jelas ya. Ya kalau periode makia ya kafirnya jenisnya yang idzamitna makuna turobau wa idzaman. Kalau kafir jenis madaniyah yang jenis layat khulal jannata illa mangkana hudan au nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini, kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab belum menghadapi lagi wong munafik yang agak ke sana agak kemari belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh dunia iku pincang yaiku wong khawarit soleh rakaru karuan tapi kepengen dunia ideal akhirnya jadi ekstri ekstremis jadi nabi ngadepi empat musuh kafir ala Mekah yuk kafir non ahli kitab ambek kafir ahli kitab ambek wong munafik ambek wong khusuk kebablasan Mulane kula ora seneng di santri khusuk. Bapak itu paling ora seneng di santri khusuk. Mbah Mun ora seneng. Mbah parah sange ora senenge nak ndawuhi zada husuan, zada jalan tambah khusuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan, santri ini Melayu, gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu ya keben cendera wajib ditinggal yo ya ora apa-apa. Tarif wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane podok alim-alim sak roku kula rimo sarang ya anggere bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini nih loro yo ya macam rawajib. Tapi nak wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai. Lho iku sapa kok no barang sengora ora wajib mencoba. Di zaman Nabi ku santai lho, tak tak ceritani Nabi nate ngaji teng teras masjid, teng teras masjid. Ono sahabat go padel diliwati tok Nabi. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji kok ora melok. Ngaji. Jare Nabi jape santai. Ndekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa cung terusno mergo. Makanya saya itu gak pernah. Misalnya Ruhin orang ngaji Mustafa ada tak takut ning kena apa orang ngaji apa saya kira seneng aku orang ngarah. Innalillah tenan tak takut ngono. Musibah cara kula. Uang ngaji ya di perhitungan misalnya hiburan <laughs> paham ya. Sing orang ngaji ya di perhitungan misalnya ono u utur ya sudah. Sing elek maksiat demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak uang wong ikhlas, ruwet uang ra ikhlas ruwet. Akhirnya gaya hukum media, napa gaya apa? Hukum media? Ulama di saya semua ante. Ono ulama dipisoi wong malah ditakoi. Kau duit aku. Lo kalau baru misalnya jinan jok duit. Kau iman beda nabi nak wong misoi, kau api etik kayak nosing dipisoi. Tak kayak duit. Mereka kau ngekei api anem tiga aku tak upai. Terus nolam misoi. <laughs> Nunggu angin saya Wong kok api kok jenengan. Yora ya, ya api iman wae beda nabi. Mestinya kena dipisah wong mulane wong tak wong tak ngono. Kena pin dadi wali mus tak calokno bupati. Wis mesti dadi wali. Mergo sak bantul ngenyek kabeh. Wah, iku kan ini kan kalau ngomong nak ngenyek iku ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing di nyek. Utawa keelekane sing dinyek dikekno sing ngenyek. Jadi mulane kejogeman gedeng calon presiden. Iku nak ikhlas iku wali tenan sak Indonesia sing ngenyek. Iku <laughs> nak ikhlas wali tenan dikritik wong sak sa Indonesia. Asal ngritik ora bener, ya, kadang bener iku apa sing ya. ya tapi agak sih bener, agak hok jumlah hok sing bener agak ini. Agak oh, sih bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar, akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah. Lah itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupane la sotiku wa la dibuhum ya aja yani ya aja orani karena mbok tengelak kadang bener mbok bener no kadang salah tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama Akhirnya caranya masuk Islam ya beda. Mesti anggar masuk Islam kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf boleh pangeran itu ya ini luar. Pangeran gak keren blas. Ono sing itu dibawa anak ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pengiranku kok ngono-ngono aja, kok gak reaksi ini. piye. Dadi <laughs> carane nah wong Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibanding no Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta terus akhirnya iman tak contoh no, contoh yang paling mudah Nabi Muhammad itu umur 7 tahun kila 12 tahun itu dijak Abu Talib nenggene Sam ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan meripati dibuka ada alamat nubuah katifihil aisar dibuka ada alamat nubuah cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Talib makanya dia tanya ke Abu Talib ini ini siapa? Abu Talib pasti ku muni anak saya. Karena pikiran Abu Talib bahasa anak itu memasukkan anak ang angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Talib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Bu Hero detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapak kue. <laughs> Lu masalah ya, lu masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak murah itu tadi, Nabi. Mereka gak yatim kan berarti duwe. orang iki yatim, bapaknya mati zaman yang kandungan. Aku itu paman Terus diambungi ibu Khairah Kayak apa detailnya orang Nasrani? Khairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ono wong ngabaro nabi, nabi ku apa? Terus pangeran niku piye? kok apa? kok mas apa kok per? Ku pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode magia Paham ya? Makanya terus, nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul makkiyatun atau madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, saya nggak orang alim ya diwaca. Makkiyatun, bangsa Mekah, madaniyatun nah, jari muridnya sing alim, wis rombah. <laughs> Masa madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim, mari reso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita tentang budi-budi Zakaria Lansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Lansori. Iku asline dadi wong alim itu ya terlambat deh. Ya. Maksudnya ya dhisik ya biasa. Alime ya aja rodok sepuh. Kula riyen kalian ini ngalim sakniki jadi murid sampean niku mergo di murid itu ya mari ngalim mergo ora jelas iku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ora paham piye. <laughs> kadang nerang no, carane nerang no wong brengkel itu piye? itu Mustafa misalnya nerang Mustafa. Terus carane nerang no wong mikir itu piye Kan muridnya kan ono jenis rohin gak gelem mikir pokoke murid penting ayam, Ono jenis Mustafa, menang kalah brengkel sih Ono jenis pokoknya apa dewi Gus ikan kan mukolit buta jadi, Ono saya ngaji butuh hiburan. Mau nak ngaji ku seneng. Tapi gak mikir ilmu ini gak mikir, penting ku seneng. Ono sing ngaji kurang ajar banding bandingno kiai malah kurang ajar meneh. dianggap ngaji partai politik kok. Jadi programnya kiai A kiai B dianggap debat pilpres Gue Wita akhirnya kiai kan mikir porsi ini porsi ini. Sisi aku mikir kaku hati terus ikhlas nah gua tekno terserah pangeran. Paham karepmu ora. Tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah Zakaria Al Ansori itu guru alim alama. Jadi Ibnu Hajar Al Asqalani senyara ibu Khori Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake watu. Hajar maknane watu. Dekne dhe murid bareng dekne alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Alime iku meh padha mbek dekne. Wakhire dekne cerita mangkel. Ditakoki wong, lima da kunta Syekhul Islam kowe nganti testi Syekhul Islam resepe opo? Masyhur jawab. Kula apal kalimat kalimatnya. Dukit tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya sebuti, aku apa ngaji ku ya wedi tenan, ku guru ku alim. Apa mulang ya wedi mergo muridku ku alim. Akhirnya aku entek nggo sinau. Jadi dukik tuh bena hajar ini. Jadi kalau kula misalnya ngaji Mbah Mun kan ya wedi akhirnya sinau sik. Mergo nak kon maca ben iso. Apa mulang kowe ya wedi ini kowe roh salahku misalnya. Tapi ora kena gue contoh aneh <laughs> sing kedua. Iki bodonane gampang ya. Tapi aku ora tau yakin ora Wae dari semua gue paling salah rong persen. Gue gue iling-ilingan emang ketok manusia. Gue syarat lah, gue syarat. Gue syarat. Gue syarat jadi manusia. Gue syarat jadi. Ya Dawei Zakaria Alan sorry, aku kok alim bi, berkode guru alim. Dulu tuh kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah ngalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu ndak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya kalau setor ya yang baca muridnya kalau pondok kitab tuh tapi saya masih menangi gitu saya tidak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya sekarang di sarang masih banyak gitu saya dulu ngaji mahali sama Mbah Mun sekarang cucunya beliau ngaji sama saya ya beliau yang baca bukan saya ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa murid yang baca jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya termasuk cucunya Syekhona Khalil itu ada yang ngaji saya karena masih saya masih pakai tradisi itu Nah aku wani tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya raiso PHK wah. Ayo nak wani tak mulai bulan ngarep. Guntingan sitok-sitok. Nah raiso didek. Jenggotan terus didek. Iya. Nah, ya nak setuju monggo dijajal. Wah, seru ya. dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik tuh tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i korok tul muwatto ala Malik saya baca muwatto di depan Imam Malik faasna alayya khairun dia muji saya itu pinter sekali makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam bacanya benar mafumnya benar dari Imam Malik al ana kot analaka antufti kamu sudah saatnya berfat Dulu saya ngaji di sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya. berada satu sekelas Ya ono sing ngantil kadang takok, Gus mau nih tau <laughs> Padahal saya baca itu di depan di depan guru saya. Tanya oleh Lukman di sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim ya, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus di, enggak, di PHK nggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus ya sudah itu ya itu saja ngajarnya makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru nggak setengah dewa setengah guru <laughs> lah itu Zakaria Lansori itu dia kalau ngaji di depan Ibnu Hajar al Asqalani dia yang baca kan sinause bareng kon dene dadi kiai sing ngaji Ibnu Hajar Al Hitami Ibnu Hajar nak baca itu lebih fasih timbang dia akhirnya dene sih macane kok luwe bener <laughs> wah akhirnya si nause Wah sembrono murid iki. Macane keren. Mulane tak kok jenengan kok pinter, aku digebek watu loro. Maksudnya ke, ke atas yo mikir, ke bawah. Jadi dia gerape mulang yo mau sinau sih. Nah cara Mbah Mun nggih guyon ngono, ana kiai rapati pinter man. Bareng maca ini lan wit alu. wet alu ya. Mergo tulisane iku hamzah lam wawu. Muridnya harus pinter. Mbah wet allah Mbah. Lah iya telu kena nggo alu cung. <laughs> Gurune ku gak mutala, jebule murid ana sing mutala. Ana meneh wal babi lan walang. Bah, kula riyen nate ngaji tiyang alim lawang, bah. <laughs> Lah iya walang sing ning lawang cung. <laughs> Itu beberapa contoh guru sembrono apa? Sembrono ternyata muridnya itu lebih lebih alim. Akhirnya semenjak itu guru dia sinau terus. Mereka khawatir tragedi walang sing ning lawang. Dari <laughs> dulu Mbak Zuber kalau muji bahasa hal mahfud ya gitu. Mbak Zuber wali malimi Kiai Sarang, abahnya Mbah Mun. Di murid Rono wis salim rupane Kiai Sahal sing dadi rek sama Mbak Salim Mbak misanan misanane Mbah Kulo. Mbah Sahal ke situ wis salim. Ya, akhirnya yuk ya guru deh sinau. Mergo di murid alim. Jadi beja beja ini guru ya kulo ngene. Tangi turu yang mulang santai. Damai. Ora usah mbok takono kena opo. Tapi buatin kulo tetap sinau, kulo tetap sinau. Ngregani ta no Ngregani. Ben ra ngalami walang sing ning lawang. Wal jarodi lan walang. apa wal jarodi lan lawang lan lawang mbah gak ada makna niku walang lha ya cung walang sing neng lawang kacau ya. tapi banyak loh peristiwa gitu mondok era tenanan dek di pondok akhirnya tetap ngiayi. sing mondok kono kadang gus sing wis alim koma takobala wa minna minkum takobal ya karim Mana cara kula Gus-gus itu, kudu alim orang rumah. Jadi bin kiai ini terkontrol. Paham? Ya kayak konco-konco kula, Gus sebenarnya anakmu jebok ndok ku bahaya <laughs> iku. Wah sembrono. Cara kula untuk ngontrol kiai-kiai pancen gitu. Jadi gus-gus sing alim kudu mondok ben ana apa? Kontrol. Ben kiai ini ben mikir mana menawa kan Lho nggih, misalnya terus pondok wong alim ya mikir. Riyen sampai sampai seperti itu tradisi apa keilmuan. Kulo menangi periode itu. Sekarang ya beberapa personal masih Ya masih lah, masih. Saya kita Mahali itu empat juz. empat juz itu setelah Fathul Wahab itu ada kitab namanya Mahali itu empat juz. Dulu saya ngaji sama ya karena beliau sekarang tidak ngajar kita besar, ya cucunya ngaji saya. Dan ya yang beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca jadi memang gentenan seperti itu. Sehingga benar tidaknya konangan kiai ini kan kayak, kayak ibarat kayak Inggris conversation itu kan muridnya yang disuruh meraktekkan. Jadi eh, yang yang ngajarin Tufel tahu lah nek sing maca gurune kan gak roh iki piye. Lah nek lah ya nek kowe nganggep itu metode terbaik, wulan ngarep dimulai. Wulan ngarep dimulai. Terus sing kok sing kena PHK rak 99, tapi kurang apa lah, gambar wong sepuh kurang apa <laughs> tapi dulu memang gitu. Tapi metode itu tidak tunggal. Dulu Nabi ya sering yang baca, tapi Nabi juga beberapa kali minta sahabat yang baca. Berarti saya seperti ini juga ada contohnya. Jadi Nabi ya sering yang baca, tapi berapa kali sahabat yang disuruh baca. sebenarnya mau sampai wal jarodilan lawang ya, lawang. Kalau di makna niku lawang. Hanya makna pegon. kalau sing jan nanti ngalami kanca kulo sak kelas. Faman mongko te sapane wong saraka nyolong sapa albedo ta ing anduk. <laughs> Gurune wae kaget. Apa dong anduk? Coba Jebule kon ndok. <laughs> Tulisan vegan niku alif non dan wawu kaf. Anduk. Apa apa? Ndok. Ya kesempatan wal ardi lan bom. <laughs> Mereka tulisan vegane bak wawu mem. <laughs> Apa tuh nggak ada bom banget. <laughs> ya ini sampai kaget Allah aku dat sing gawe langit wal Ardolan gawe bom lu. <laughs> bangunnya amrozi <laughs> serepet mana vegan ini seru repot Yes, yes, yes. Mulane kepen alim wae kados sinten Zakaria nabo Ansori. Jadi gurune jenenge Ibnu Hajar Al Asqalani, ini, murid jenenge Ibnu Hajar alih nanti nah ini kenangannya aku apa ngaji ya sinau apa mulang sinau menurutku ibnu hajar tamu coba sepon tapi nak mau hadis juga tahu salah guru nih mikir aku mau tahu salah gitu murid tuh tahu salah gitu piye akhirnya udah di sinau mana, lah aku tahu ngalami ngono ning kene <laughs> ya muka-muka kapan-kapan ngalami rapopo tapi kita ya ora gitu sanggup baik, tapi kalau Gus Nudon, mungkin karena adab sampean jadi ya. <laughs> tak anggap baik mereka di akhlak, nawa. Di akhlak, mungkin kalau terus nung. Utkuru ni'mata fa'anna fakun me'ena tusrofun Sebut ini Ya Yuhanna suhiling eling manusia inna wa'da wa isa temene janjine Allah Janji bil basi kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane basi ku hakun hak Nah seperti ini kan ahli kitab kan nggak mungkin dikandani Ba'as itu hak karena ahli kitab ya yakin ba'as itu hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih. Mekah. Nak nak wong Nasrani yakin ba'as itu hak, malah langsung lebih apa? suaraku Jadi kayak kontak-kontak gini itu kafir mana yang nggak percaya apa? Ba'as itu kafir nopo Mek Mekah. Ya Yohanes eling yang menusai inna wa dawai sak Allah bil ba'si kelan anane ba'as wa ghiri anane hakun hak. Fala tahurana mongko <clears throat> aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'asku hak. Wala yahurana lan aja geman nipu tenan kuming sira kabeh bila iklan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase ya Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah ngembarno itu. Allah sawangane kan ngembarno kowe maksiat yo ya dibarno kafir yo ya dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan ki kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala gurana aja bakal nipu tenan kuming sira bilas apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan tegese setan. Inna setona satemene setan aku maring sira kabeh aduan musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fattakhidhu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh, musuh kok akrab. Aneh kowe. Kan kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti kuwi wong aneh. Kowe bito atilahi oleh ngelawan setan carane bito atilahi kelawan toat ning Allah kue gelem sujud gelem sholat iku otomatis memposisikan setan sebagaimu musuh mergo setan melarang sholat melarang su sujud wala tuti ulana jo nurut sirahu ing setan inna mayat um stina ajak-ajak sapa setan hisbau ing balane setan Atba atba'u tegese pira-pira pengikut setan fil kufri ing dalam kekafiran liyakunu supaya ana sapa atba iku min ashabis sair saking wong-wong sing penghuni neraka ayin nari tiksin neraka asadi dadi kang banget panas dadi nenek setan yo penakut mlebu neraka dhewe ora seneng deh. golek napa golek napa kanca lah kowe gelem ya sakire melok Sujud gelem, pokoknya anggar kue sujud berarti gak gelem. Anggar ngaji jalalan ya gelem. Paham ya? setanu setan seneng. Setan buatan hebat biasa mawon. Kowe rasa wedi, setan itu buatan hebat. Andikan setan tuh hebat berarti berarti tinggal kanji Nabi wong kafir kafir. Nyatane wong sholat yo tambah ke, wong ngaji tambah ke. Berarti kan yo sukses. Mboten apa? Sukses. Ya, tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses ya, tapi ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bar istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bolak-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah, karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau, mesti falam maka farokola ini bari umingka ini akhofu harobel alamin setelah yang digoda itu mau kafir mau salah dari setan bi kue kafir yo ya, terus no dewi aku seram melok melok ini akhofu harobel alamin aku be pangeran yo peti jadi setan itu peti tenan mung dek roh kekuatannya pangeran akhirnya Allah yo sesuai sakit sesuai sakit terus masyur setan metuin Nabi Musa dengan kitab hitam ya kalimah wa Musa aku lapor pangeran aku kepengen tobat aku iku nyesal masyur akhirnya Nabi Musa sakake ya sak atur pangeran diatur pangeran Gusti kaulane jenengan setan ku kepengen tobat jawab apa ya enak? Iya gak apa-apa tobat. Ngudi dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud saiki. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa marahin setan, berita gembira oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam, mau ngamuk nek asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu Zaman urip ya ora gelem malas mati. oh, dasar setan. nah, jadi awas kayak kesempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud nih Nabi Adam. Paling dikandani, lah iya zaman urip ya aku ora gelem kok saiki wis mati. Tambah ora Akhirnya rasidot nganti saya kira ono perkembangan ini. sajane sajane setan cara dekne malah ngaji iki ya tak kandhani dene ora li aku nusupa ana sapa atba atau hisbun niku min ashabis sair Aladina atau ngake kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa ada pun disiksa sadidun kang Pak. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut berarti kafir apa saja itu lahum ada pun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda ada kafir Mekah ada kafir uh, ahli kita. Makanya negone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru, ana sing kafaru min ahli kitab wal musyriki. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya be beda. Alladzina ta ngake kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhi ladina ada pun siksa sadidun kang banget. Waladina ta ngake amanu kang iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal soleh. Iku lahum tetep kedhi ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kafirun kang gedhe. Hada utai iki ku no ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing ki setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru ada pun sadid berarti muwafikus setan. dina aman wa amsalat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zuyina lahu su amali au hasanah afamanono to te wong zina kang den paes no lahu kediman manapa su'u amalihi elek amaliman bitamwihi kelan polesan apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona pinternya tamwe tamwe itu mutar balik novak fakta ya nak kula jeling dawe guru kula lah iya wong kena ait sing krana sek bebas bukan karena aid yang korban ya. korban ketularan misalnya suntik alat yang nggak ikut sek lah. ada orang kena sipilis atau aid yang karena sek bebas itu terus onok dokter tertantang golek no obat mungkin dia baik secara disiplin akademik medis tapi kan cara pangeran kan aneh wong pangeran niate ngukum ben jadi peringatan malah dicarikan apa solusinya atau obatnya itu kan aneh Podo-podo mikir golek obat, tak golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalaran di golek obat, ya. obat penyembuh lara, obat penyabut. Podo-podo golek rumus atau. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe gue wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih borjuwis. Nganggep kiai ketua preman mergo untuk setoran jar. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyobat setor. Kiai yang ngono, anak buah salam templek jadi e, setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rizkini angel, uripe angel. Terus gue golek solusi nih, penolong orang miskin kota. Dia itu aneh. Jadi ngatas nama no pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. lagu yang sing paling repot. lagu kita jangan ngalami afa manzina lahu su amalihi faroahu nabo hasana. Itu paling angel urip teng dunia nih Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegemi diatasi. Memang paling susah, paling ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, nak ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kalau jadi eling dawuh Bapak. Kue ngembar wong nakal yo ya disalano pangeran ratau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli ya jadi tobat karena binanya Bapak. Tapi ini yo ya salah, gue dianggap melegimi tasila seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkonnya itu sedikit sekali tipis sekali saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentean laporan, Mas. Ono kiai sing mau ngamuk Lha iku kiai apa lho Gus? Ponakan pacaran di Barno, kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacarin yang Pak Dini, Pak Dini menengai karena Dini di teori nak dikandani tambah nemen. Lah Pak Dini sing kuwang iku tak tak kandani. Lah ponaan pacaran udah bubar. Oh serata aku ponaan Gus. Ponaan kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang itu. Tapi akibatnya natijanya sama. Sing ekstrim yora ya kober didik karena terputus sama sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan nggak sempat didik karena terputus sama sekali sing tetap akrab yoga didik bahkan itu dianggap tasi lo itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah gak apa-apa nah tepaan dianggap melegimi tasi makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu ada kiai yang cara berpikir tetap dekat nak menolak itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram tapi dekatnya kiai ini dianggap melegimi tasi nyatanya kiai ini nggak apa-apa saya sering ketemu juga nggak menegur berarti ganti kelamin ndak apa-apa ada kiai yang terlalu ekstrim roh raine wong iku era ya gelem akhirnya ya era sempat bi bina di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi tasi yang satu berlebihan ekstrim sampai gak bi nggak bina. Tapi natijanya sama, sama-sama tidak bi bina. Nah itu itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyayu tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sewanan misalnya pengaji kok wong sowan sih. Enggak sing sowan ya siji, sing merasa so ngaturi kiai, atau sing melepo melepo tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate. Kene yo ya melarat dhewe padha wae. <laughs> Utawa wong cerita gak kabul hajate lagi ya lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ajar. Wis luwih sugih timbang kiai ini donga ojo sugih, wong ini dhewe ora. Luwe para meneh kiai ku ora bisi dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepengin dadi bupati. Wong kiai ini ora kepengin. Repote nak ramandi jare dongane kiai. Ramandi. Wis. Mana kula nu ora buka soanan, mari kurang ajar wong. Maksudnya nak ngaji, ngaji wae, ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada anti ndak, maksudnya biasa wae, ngaji ngaji ora usah karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet. Sehingga nggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya tiga. Itu pun ndak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi ndak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu apa ponaan Lot dan Ibrahim itu pernah apa? itu pun jadi nabinya di area yang berbeda Ibrahim di area Palestina Lot di kawasan Sodom pernah ketemu satu dua kali kedua adalah Musa dan Harun tapi itu ya nggak level karena Nabi Musa Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa jadi Allah gak aneh kan, aneh rencananya Allah gak mana anu orang ngangkat Nabi Harun jadi Nabi cuma Nabi Musa kan pelat nawa Ya Nabi Musa kan cili iku nom wakal, nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculak, ditarik janggote, nom wakal pun. Sesuk Firaun curiga, dasar bayi Bani Israel. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Ajane Musa ku ya beling cilik wis beling. Akhirnya barang apa dihukum dari Asia, istrinya Firaun caci lek. Iku niate beda ora <laughs> niat jabuti jegotem. Tapi parah ya, jegote dicabut diculak. Sesuai Firaun iku curiga. Lah jenis Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa. saya ini dites. iya apel lah ambek wow. wow. cari Nabi Musa supaya melaju dengan apel. <laughs> mereka ya juga wis nalar asline. Milih apel nek asli Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho caci lek ra beda nih jenggot ambek iku mulane akhirnya terus. Berarti nak pas jabuti temu ya ora jarak wow, wow, ya di cekel, Akhirnya tapi kadang kelek. aku sendiri dadi alsak, alsak ku pelat. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran. nih. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa Haruna akhi ustud bihi azri wa asyrik hufi amri wa asyirku libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayusaddiquni Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nah, Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Nah, Jadi aku ya butuh jubir kan, tak wacano, no, tak bisi itu kue semulang jubir. Warang <laughs> jubirnya rapodo repot ya. Sehingga Nabi Harun itu ya bener satu periode tapi nggak level sama Nabi siapa? Musa. Nah yang sak periode dan level itu hanya dua. Yahya dan Isa itu ya sak periode alime podo pintere podo nasape podo karena Isa itu bin Maryam itu orang spesial lahirnya aja spesial Isa apa Yahya apa Yahya juga spesial Yahya bin Zakaria dia nabi juga anaknya nabi sama-sama mulai kecil wis alim Nabi Yahya jelas ya Yahya khudil kita babi kuwah wa atainaul hukma mulai kecil juga sudah alim Nabi Isa yu mulai kecil wes Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusia itu bari. Nabi Yahya itu happy orang, happy ya ceria. Digojlok be Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka uh, ka annaka tak manumin makrila. Kowe kok ketok guya-guyu ketok rilek, kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ke anak katak natu rahmatillah. Lah aku main merengut koyo ya, kau orang rahmate pangeran. Ya. <laughs> Sehingga ini jadi manhat besar. Said Abdul Al Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kau gurumu sopo Ruhin, Mbah. napas mulang tahu nangis, buatan nate. Lereni nguni kau orang di dosa era tahu nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ratau Nah Abdul Hasan Asadili kira-kira gini madhabnya Takok Cung kowe ngaji sopo Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu guyu nak mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono iku. Wong kok ora yakin jembare rahmate apa? <laughs> Cara madhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Kemilan di guru sing di. Sadili. Jadi ya, ya itu itu kan cerminan madhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudungan ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalah artikan melegitimasi. Tapi gitu juga jauhi orang dolim, jauhi orang dolim. Jadi target Islam membenahi kesalahan dengan menjauhi berarti tidak memben. Nah ini kan satu Ya sudah ya sudah kalau terus, Wes paham tuh nih? Ya? Paham kafe ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing masing-masing. Lo <laughs> iya tuh kan? misalnya kita ponaan, kowe kecelok kiai, itu diponaan goncengan, lanang wedok, pak sepeda motor, nggak bingung. Lo nak anak malah lebih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponaan ya. nih ya di bapak ya, nampuk kerengi ya bapak era terima. Bobarno bapak di pakde ora peduli, aja nangel. Sana apa? Penuh. Mulanya aku nyontok nih ponaan. Lu anak gampang tuh. Sale anak Mustafa beling, Mustafa cuancang, bik jenggot bar wes pokoknya itu. Gampang lah ya mas ya. Anak Ruhen beling, Ruhen is gusti, panjen bapak ekulo gitu. Semuanya <laughs> gampang lah. Jadi tapi ki masalah ponaan. Ponaan itu kan nyakang orang buk bina itu cek waris, cek ponaan itu. Maksudnya termasuk calon ahli waris, nak contoh asobah Mbok bina, bapaknya kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo. Ya. Tersinggung Jawa kan yo aneh. Ponakan kok dibaro koyo wong liya. Tapi misalnya mbok kandhani, lara ono bapaknya tapi ya Pak Dek kecangkeman gak ada. <laughs> Aduh repot terus ngadepi ponakan terus repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel wong. Mulai santri sing anak kiai, kiai ini rakok berdi metode. Perkara ini bapaknya di metode tandingan. Nah anak kiai kan gak anut, tapi nak sing anak kiai. Mereka disangoni metode bapak bapaknya. Lho kula nuti kenangan, Mbah Mun nate dhe murid, anake wong alim alama. Iku Mbah Mun ya takok. Nak cara be jenengan ngeten sebuti. Cara abah kula mboten ngeten, anake ujek santri ya jujur. Nggih mun kesanut tak be jenengan. Tapi aja mondok mriki jadi perkara. <laughs> Mengke repot. Maksudnya nak metodene beda kan gak gak klop. Akhirnya kompromi abah ya tahu diri. Metode saya tak tangguhkan 100% pun anut jenengan. Akhirnya ya mondok di Mbah Mun. Karena mesti begitu. Kan nggak mungkin misalnya aku di pondok ya anak wong ngalim kan mesti tak takoi. Metode bapakmu kayak apa? Nah bapaknya nyerah mun Gusti mriki ya anut jenengan iki. Nah ora misalnya kono ya tetap ekor metode ini dhewe. Ya, itu kan repot. Lah Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat masalah manhat. Masyurin. Saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Itu mensifati para nabi dulu. Itu masyur. Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung tuh tanya, orang paling soleh di rumah ini siapa di kawasan sini orang paling soleh itu siapa si A dia akan nginep di situ ditanya kenapa ya kompolong soleh ku nak jadi Nabi Yahya kalau Nabi bisa enggak orang kampung sini paling nakal siapa saya akan nginep di situ kenapa kamu begitu ya Isa ana nabiyun biman silatit tabib udawil marto aku ku nabi nabi ku dokter ngobati wong loro piye masuk akal kan masuk akal jadi Nabi loro itu geger, tapi padha ngalime ya ora geger ora 0102 ya biasa wae. <laughs> ya biasa wae. Ya oke, oke sing sitok ora orang, sing sitok. Lah nek kowe anut Nabi Isa yo ya keliru, Nabi Isa ana jaminan Allah ora katut. Lah kue, kue kancanan wong nakal kira-kira wong nakal dadi saleh apa kowe sing jadi nakal? Apa nak sing nakal ayu kiro Kira-kira wae kira-kira. Ya serasa kok Ora tak kok roh kira kira nih. Tapi misalnya kue anut Nabi Yahya 100% juga salah. Lalu siapa yang peduli dengan mereka? Mereka juga butuh bina binaan. Makanya kita bina Isa wa bina Yahya. Melainkan kanjeng Nabi Dawo al ulama Warosatul ambia. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak Dawo al ulama Warosati? Ulama itu warisku. Karena Nabi hanya figur yang tunggal. Makanya Nabi Dawo al ulama warasatul ambya. Ulama aku udah di pewaris para nabi-nabi dulu. Ada yang gayanya kayak Yahya, ada yang gayanya kayak Isa, ada yang gayanya kayak Nabi Nuh yaitu Sayyidina Umar. Ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim yaitu Abu Bakar. Saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata. Nabi sing rabi ora Nabi Isa, ambek Nabi Yahya. Niku buatan rabi. Alim alamah ditetir gak rabi. Delalah kanji Nabi duwe umat jenenge delalah Yahya bin Syaraf An Nawawi. Sinten Yahya bin Syaraf An Nawawi. Iku terdiri yo ya rabi. Imam Nawawi rabi itu ora? Boten rabi. Yo ya alim alama. Delalah jenenge yo ya Yahya. Yo delalah ditakdir gak rabi. Meskipun dia nang kita bun bahwa wa huwa sunnatun ngene-ngene, tapi dia ra rabi. Ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi Nabi siapa? Yahya. Kira iso niru Imam Nawawi. Lah kan gak alim. Mau nyont niru rabi neto kan gak keren itu pangeran. Makanya ketika Asro Badrin, ketika tawanan perang apa? Badar. Jari Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu keluarga engkau. Meskipun sekarang merangi engkau itu keluarga engkau. Maafkan saja itu keluarga engkau. Hum ashirotuka. Kata Umar, orang-orang itu kan ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu ingin membunuh kamu sekarang ketangkep ya bunuh kok repot Terus Rasulullah dengan bijak ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim iskola faman tabi'ani fa innahu minni man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim kowe iku niru apa Abu Bakar kowe iku niru siapa? Ibrahim. Ibrahim Dawo faman tabi'ani fa innahu minni wa asoni asani fa innaka ghafurur rahim. Murid sing apik ya tak hadiah, sing nakal semoga-moga disepuro pangeran. Ya, rata-rata Kiai Arif kan gitu, sing soleh dipuji, sing nakal muga-muga diparingi to tobat. Wa masalu kaya Umar masalu Nuh. Iskola bila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Umar kaya mirip Nabi Nuh. Gak rido nak orang kafir si tok tok era rido Ya, ya kanji Nabi santai. Justru Nabi bangga karena umatnya benar-benar warasatul Lainnya saya saiki ya semacam-macam Islam itu wis ngono ora usah mbok jeruk-jeruk. Sementing bil ilmi. Pokoke kula won catatannya satu apa? Bil ilmi jangan karena nafsu. Lah Kanjeng Nabi mewarisi semua nabi. Makanya kita ngikuti Nabi Muhammad itu ya repot karena di diri beliau <laughs> ada semua nabi. Tegas perang kayak Nabi Nuh ya tahu, kayak perang Badar. Tukang nyepuro ya tahu. Karena Nabi itu pemaaf. Tegas mbek bojo ya tahu, ramah ya tahu, guyon ya tahu. Kene niru kan ra iso. Misalnya tukaran ya tukaran terus, nak kene ramah ya keterusan nganti lali mbokmu. Lho ya wong Indonesia ngontor kabeh. Ah, Angger ramah mbek bojone ada harmonis, tak jamin mboke keleleran. Mergo uripe dintekno nggo ngrumat bojone harmonis ngalor ngidul plesir, traveling. Lah traveling mbek bojone di Singapura entek 10 juta, mboke njuk dhuwit sak juta disentak. Tuwa, dua dhuwit. <laughs> Padahal traveling ning Singapura entek 50 juta. Ngumrohno sing wedok lho entek 50 juta. Mboke njaluk sak, sak juta jare Subhanallah. Angger sing sayang ibu eh lali bojone. Jadi APM ya sing ini iki apik pas-pasan ini pokoke. Maksudnya apik mangan apik maksudnya. Kok jeruk makan jeruk, pokoke APM iku ana korbane. Apik Indonesia ngono, angger akrab kanca blonjone kalong dinggo kongke-kongke mbek kanca. Angger takut istri, jatahe kanca ibu hilang, Angger sedengan dadi Cina apa-apa diitung, Bu. <laughs> Kemiladi. Oh, wah Indonesia itu ngono iku gaya saleh iku wis ana korbane. Aman kok lanjenan Gus, aku untuk mau naik pangeran terus aku takon. Jadi semuanya terukur. Lha kula nu akrab mbek ibu. Kula nu mbek guru kula ya akrab, mbek ibu kula ge akrab, mbek bojo kula ya akrab. Mbek sampean ya akrab nak ngaji ya guyon. Pokoke kula niku ora kena ditiru, mau naik pangeran. Kalau bodoh ya iso, kalau sering dipukuli ruhen kan ya menengah ya bodoh. Mulang ya iso pokoknya kalau Saya ulang lagi ya. Jadi kalau masalah sosial itu nggak akan ada konsep sing bagus. Contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa. Itu dua nabi besar yang seperiode, yang setiap manhat itu beda. Akhirnya umatnya kaji Nabi ono sing Sayyid Abdul Al Haddad yang tegas dan sangat-sangat hebat. Ada yang sangat pemaaf kata Abdul Hasan apa? Asyadili. Asyadili nak mulang ngaji semua anten bahkan suwante ndekne no wong kok bar salat mendingan itu kamu kowe kulo sampun solat ya abal Hasan Asadili tapi buat ditampa pangeran tampa gue goblok gue, ditompo cara ditompo ora penting mbok yo ya sing syukur di ditegir mau bar sujud bar kok, ayo muni syukur gue Gusti syukur matur nuwun wau sujud terus ngono ora mikir ditompo ora pokoknya, Tapi nak ah, Said Abdul Hadad kira-kira nubar sholat kemudian alhamdulillah gak ada alhamdulillah apa salatum ditampa ditompo, mesti lah kene iku ya rada sadili ya rada haddadi. Nah, kula nu asline ya wong bingung melodi. Tapi <laughs> kula duwe loro-lorone ya santai wae dadi wis. Nak kowe kan ya ora duwe lor. Sementara aja golput langsung. <laughs> Aja apa? Aja golput lah sementing. Jadi cara Abdul Hasan Asadili itu masyur. Dia itu berpendapat atak sirfil amal itu naun minas sirkil khofi jadi orang merasa ketika amal kono pepekani ada kurangnya itu termasuk kriminal jadinya jadi misalnya bar poso kok ngeluh salah pas aku ditompo pangeran tawar ora. Mbok ya dikek poso kuwi syukur lah apa mikir ditompo tawar Matur nuwun Gusti jinan paringi kulo poso. Matur nuwun Gusti jenengan maringi kulo salat sujud. Gak penting. Jadi cara Abdul Hasan Asadili, Kulo gengaji ngaji jalalan kan gusbak tapi gak paham, gak penting paham tawar ora, sementing gue jalalan ngalor gitu. Nabu nasihat Abdul Haddad gak? rumang sama gue jalan terus paham. <laughs> Kira-kira kira kayak milih nanti Nah, lo pulang bulan kandani kandhane. Nah cara kula proporsional, Gue ngilang no ujub dan sombong milih Abdullah Al Haddad. Gue nambahi syukur milih Abdul Hasan Asadili. Wes kompromi ya, paham ya? Oke yo. ya. jadi ya, gue ngilangi ujub, bek sombong, anut ya Sayyid Abdullah Al Haddad. Ben bar salat ora ku luhur ora ujub. Tapi nak ape syukur milah madhab Abdul Hasan Asyadili. Jadi persolat kau kepen syukur. Matur nuwun Gusti jangan nak takdir kula sujud mon, matur nuwun matur nuwun Gusti. Yang garape mulai sombong. Tak sombong no, apa masih mesti ditampa. Nah, berarti ke suwong top tenan. Hasan Hasani, Final <laughs> Sadili wa final Abdul Haddad. Jos nak Langsung jadi wali ya menang. Nah, tapi kudu di ACC KPU nih wali kok no KPU nih. Kang. Nah, daftar gue ya kadang ditompo, kadang ora. oh, Ya ono syaratnya. Nah, wong asing gak iso jelas. Wong asing ngono apa? Lah itu ketok nak sedekah Rasulullah ketika dawal al ulama warasatul anbiya Jadi pakai jamak warasatul anbiya Jadi semua sifat nabi dulu-dulu pasti ada sing nitis di sebagian ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak khasnya Nabi Nuh nitis ning Umar, khasnya Ibrahim nitis teng Abu Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Faro'ahu mongko ningali sapa wong hu ing su amali diringali hasanan eng ape. Jadi apakah orang yang amal buruknya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dikesankan faro'ahu nopo hasanah. Kados teng zaman akhir. Gayane mikir Islam tapi jebule njerumono nopo Islam repot. ini bela kebenaran jebule profesi. Aduh repot zaman akhir. ini dakwah jebule kadang yo profesi. Tapi aja udon, dosa suudzon dosa. Khusnudon bodoh zaman akhir. Lah terus piye ya ora piye-piye. Lah apa ke mikir wong liya, mikir awakmu dhewe. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faro'au hasana. Man teman mubtada'un mubtada. Man sing talafat mun man zuyina. Khobaruhu te khobari man iku kaman hadahu. Apakah orang sing dipaisi amal elek kemudian dihias sawangane api kaman kaya wong hada kang ring ihidayat hu iman sapa Allah Allah. Jawabe la ora ora bakal podo. Maksudnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu tidak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar ba baik. Dalam nunjuk ali ngatasi kelama nopo dawo fa inna wa. Mongko saat temen Allah yudilu no sapa wa man ing wong ya sau kang ngersakno sapa ing man. Wayah dilan no sapa wa man ing wong ya sau kang ngersakno sapa ing man. Fala tetap mongko cumelo opo nafsu nafsuka. Maksudnya aja budalan ojo ketarik nafsu nafsuka awak siro Muhammad alaihi ngatasi wong akeh alal muzayyani lahum mengatasi wong sing terhiasi sapa lahum kedhe wong akeh hasaratin khale wong sing ngrasa rugi bihtimamika sebab susah sira ala yu'minu ento ora iman sapa wong akeh maksudnya kanjeng Nabi mat wong sing aneh-aneh ora usah mbok pikir lha apa dadekno susah wong ora jelas kok dadekno kowe apa susah iki nunjukno betapa sayangnya Allah ning kanjeng Nabi tapi yo nunjukno betapa sayangnya kanjeng Nabi bahkan ning wong fasik jadi Nabi mbek wong fasik lha Nabi ku yo susah saking susah e kepengen mereka untuk hidayah hidayah. Tapi Allah sayang Nabi rasa mbok pikir, Mat. Ini satu percontohan yang luar biasa. Allah sayang Nabi ini rasa mikir wong fasek. tapi Nabi ini begitu sayang wong fasek sampai kepingin yang mereka juga dapat hidayah. Hidayat. Ini satu keseimbangan sing luar biasa. Falatadzab nafsuka alaihim hasarat. Inna wa satu wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bima kelan perkara yasnauna kang lakoni sapa ngakeh ing ma. Fayu jazi mongko males sapa ing wong akeh alaihi ing atase ma yasnaun. سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه